بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allazina 21 موصول الذي الذين الذين orang yang Alladhi alladhani alladhina orang yang alati alatani alati alai orang yang alati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang alladhi orang yang yuk minuna bukan huruf pasti yang lain bil ghaibi bi satu bijari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawadami bi dengan al ghaibi bukan huruf pasti yang lain wa yuqimuna wa 13 ataf Wadan al atau maka ka am atau shalala lalala amma pun summa kemudian shalala lalala bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya wa dan yuqimuna bukan huruf pasti yang lain as-salata bukan huruf pasti yang lain wa mimma wa 13 ataf wa dan al-atafa maka am atau shalalala Amma adapun summa kemudian Shalalalalala Bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi Bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi Itu semua Huruf al-atfu dan artinya Wa dan Mimma Min Satu bijari Bi dengan ka seperti lila untuk ilah kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta sehingga bitawademi min dari ma 21 mausul Alladzi alladzani alladzina orang yang alladzi alladzani alladzina orang yang allati allatani allati allai orang yang allati allatani allati allai orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang razaqnahum razaqa bukan huruf pasti yang lainnya na 25 domir Huhi dia lelaki humahima mereka berdua Humhim mereka lelaki Hadiah wanita humahima mereka berdua Hina hina mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Ki kamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita iya ni aku na kami iya ni aku na kami iya ni aku na kami ni aku na kami na kami hum 25 domir Huhi dia lelaki Humahima mereka berdua hum Humhim mereka lelaki Hadiah wanita Humahima mereka berdua Hunahina mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua kum kalian lelaki jika mu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Hum mereka Yunfiquna bukan huruf Pasti yang lain